Raja Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radio. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuhanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Uma, aku minta jawab dengan kejujuran. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Jawablah Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu. Karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. ayahmu selama ini sudah mengamati gunung? Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu Aditawang Alun. Karena membahayakan jiwa orang banyak, rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Dalam seri ke-659 ini, dengan para pemain, Siska sebagai Galuh Titis, Yati Indra sebagai Tawang Alun, Arya sebagai Ki Ajar Gelung Keling, Suryadin sebagai Wondo Geni, Herman sebagai Windu Pawoko, Jumali sebagai Wedung, Aris sebagai Saung Songo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. terketuk, dan ketika bilik itu dibuka, Sang Songo yang tubuhnya babak belur penuh bilur-bilur ambruk di depannya. Udung segera mengangkat tubuh itu ke atas pembaringan dan sebisa-bisanya merawatnya. Perbuatan mereka keterlaluan. Tubuhmu boleh dikata telah berantakan seperti ini, Sawung Songo. Aku akan melaporkan keadaanmu ini pada guru. Jangan. Jangan kau lakukan itu, Dung. Kenapa? Ah. Kenapa kau justru berpendapat hal ini sebaiknya tidak perlu dilaporkan kepada guru? Ya, aku tidak ingin persoalan ini melebar. Aduh, hidungmu masih berdarah. Ya. Aku memang sengaja tidak melawan. Mereka bertiga, Kakang Wondo Geni, Kakang Lembu Lamatan, dan Kakang Windu Pawoku. Mereka mengeroyokku, menghajarku bersama-sama. Benar-benar perbuatan gila dan tidak tahu diri. Mestinya aku harus melawan. Ya, menghadapi Kakang Wondo Geni seorang, aku mengalami kesulitan. Apalagi mereka bertiga yang jauh lebih dulu daripada aku dalam berguru di perguruan ini. Ah, sudahlah, Aduh. Apa yang akan kau katakan? Jika besok kalau titis melihat keadaanmu yang seperti ini Pagi berikutnya kemudian tiba. Kudung berdesir ketika melihat wajah Saung Songo nampak semakin pengap dan memar. Bahkan mata kirinya telah lengket, tidak bisa dibuka. Tubuh Saung Songo terasa hangat, bahkan mendekati demam. Wadung merasa cemas kalau Galutitis sampai melihat hal itu. Namun ternyata ketika matahari memanjat lebih tinggi, Galuh Titis justru disibukkan oleh kehadiran seorang gadis yang sebaya usianya dan seimbang pula kecantikannya. Gadis itu adalah Tawang Alun dari Prambanan. frontal ini untuk diserahkan kepada Paman Ajar Gelung Keling, apakah aku bisa langsung bertemu dengan Paman Ajar? Tentu. Akan tetapi, saat ini ayah sedang berada di ruang semadi. Pagi ini sudah berada di ruang semadi Iya. Aku merasakan memang aneh. Rasanya juga baru kali ini. Pagi-pagi, ayah sudah berada di ruang semadi. Padahal ayah mengatakan, aku harus segera menyampaikan nawala ini. Demikian aku telah sampai di sini. Ternyata tawang alun gadis cantik dari perampanan itu tidak harus menunggu terlampau lama. Karena tidak berapa lama kemudian, Ki Ajar gelung-keling telah udar dari semadinya. Ki Ajar yang masih nampak muda karena usianya masih belum setengah abad itu menerima kedatangan tawang alun di pendopo dalam. Aku terima Alun. Bagaimana dengan ayahmu? Dia tidak datang bersamamu? Tidak, Paman. Begitu ayah tadi malam pulang dari Mebedag, ayah langsung berangkat lagi. Ayah tidak mengatakan kemana perginya. Ayah memintaku mewakilinya menyerahkan Nawala dalam rontal ini kepada Paman. Silahkan, Paman. Ki Ajar Gelung Keling membuka surat yang dituliskan di atas daun tal itu. Sekilas Ki Ajar nampak termangu dan kemudian mengangguk-angguk. Keluh Titis nampak penasaran, ingin mengetahui apa sebenarnya persoalan yang sedang dihadapi ayahnya bersama-sama dengan sahabatnya, Haryo Panularan. Bagaimana ayah? Tidak apa-apa. Tidak biasanya ayah merahasiakan sesuatu kepadaku. Ayah tidak merahasiakan sesuatu, Titis. Ayah akan kembali ke Sanggar Semadi. Temani, dan layani Tawang Alun sebaik-baiknya. Bukankah kau akan tinggal di sini untuk beberapa lamanya, Alun? Ayah memang memerintahkan kepadaku untuk berada di sini hingga ayah menyusul paman. Wah, bagus sekali. Dengan demikian, aku akan mendapatkan seorang teman untuk bermain-main. Aku justru ingin bertukar pengalaman tentang olah kanuragan denganmu, Kakang Bo. Siapa? Seorang gadis. Hmm. Wah, cantik sekali. Ah, tidak kalah cantik dari Galutitis. Ia sekarang sedang berada di pendopo. Dan <laughs> rasanya aku mulai berangan-angan, Kakak. Berangan-angan apa? Oh, gadis itu cantik sekali. Lihatlah, kau pasti akan terpesona melihatnya. Nah, nah, nah, itu dia. ia berjalan bersama Galutitis. Betul juga katamu. saja Windu Pawoko dan Wondo Geni, tetapi juga Lembu Lamatan yang sedang berada di tempat lain, termangu sedikit terlongong melihat kecantikan gadis yang berjalan beriring dengan galuh titis. Cantik juga dia. <laughs> Aku minta Kakang Wondo ini tidak mengusiknya. Perhatian Kakang tetap saja terpusat pada Titis. Hah? Sedang gadis yang seorang itu dia milikku kakang eh, Akan kau kemanakan istrimu ah? Kalau ia bisa menjadi milikku Istriku akan aku usir untuk kembali kepada orang tuanya waktu terus bergerak, beranjak semakin siang dan kemudian bergulir ke arah sedikit sore. Waktu yang ada itu dipergunakan oleh Galuh Titis menemani Tawang Alun, berjalan-jalan mengitari padepokan, dan bahkan berkuda berdua mengelilingi padukuhan-padukuhan yang berada di sekitar padepokan Sekar Jati. Hingga kemudian saat mendekati senja. Ayah, uh, ayah akan pergi? Iya, Titis. Kemana ayah? Sebaiknya ayah tidak menceritakan dulu kepadamu kalau Titis. Ayah pergi hanya sepekan. Untuk keperluan apa dan kemana? Sudahlah, jangan bertanya dulu. Jaga padepokan baik-baik. Hmm? Baik, ayah. menitis penasaran dalam hati ketika melihat ayahnya bukan saja membawa perbekalan yang cukup, tetapi juga membawa senjata andalannya, sebuah cambuk yang terbuat dari bahan pilihan dengan kerah-kerah baja yang dipasang pada ujungnya. Namun meski pertanyaan itu sangat menggoda, tetapi Galuh Titis tidak bertanya lagi. Dan tidak berapa lama kemudian, seekor kuda telah berderap ke arah barat. Sikap ayahku menumbuhkan tanda tanya di dalam hatiku Tawang Alun. Aku mencemaskan sesuatu. Tidak biasanya ayah pergi dengan membawa pusaka andalannya berupa cambuk itu. Dengan benda itu dibawa, itu menunjukkan bahwa ayah sedang menghadapi sebuah persoalan yang tidak bisa dianggap ringan. Apakah kira-kira ada hubungannya dengan apa yang dilakukan ayahku? Aku telah berpikir bahwa apa yang dilakukan ayah terasa aneh. Ayah pulang dari berburu dan langsung pergi lagi. Rasanya tidak mungkin pergi lagi untuk berburu. Uh, bagaimana dengan isi nawala dalam rontal yang kau bawa itu? Tentu aku tidak tahu isinya, Kang Bok Kalititis. Uh, semoga ayah tidak menyalahkanku atau akan menganggapku lancang jika aku masuk ke dalam ruang semadi. Semoga rontal itu masih tersimpan. Hmm, bagaimana denganku? Kau ikut aku. Galuh Titis dan Tawang Alun telah memasuki ruangan yang dianggap sangat pribadi itu. Karena yang berhak memasuki ruangan semadi itu hanyalah Ki Ajar Gelung Keling pribadi. aku telah lancang berani masuk bilik ini. Juga mintakan maaf untukku, Kang Bo. Iya. Itu, nawala pada daun tal itu ada di meja. Ah, iya. Gunung yang sedang tidur itu nampaknya akan bangun. Aku terus mengamatinya. Gunung, gunung tidur akan meletus. Ah, ah, apakah ayahmu selama ini sudah mengamati gunung? Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, Siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu Adi Tawang Alun Karena membahayakan jiwa orang banyak Rasanya tidak Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah Tentu bukan gunung yang sebenarnya Lalu, apa arti dari kalimat ini? Gunung yang tidur itu nampaknya akan bangun Aku terus mengamatinya ah, Nampaknya ayahku tiba-tiba harus pergi tanpa ada rencana sebelumnya Adalah juga karena soal itu tetapi, tetapi mengapa, Kambo? Tetapi mengapa harus membawa pusakanya? Seolah-olah ayah menghadapi sebuah bahaya. Akan berperang tandingkah ayah? Sehingga harus membawa cambuknya itu. Jangan berprasangka yang bukan-bukan, Kang Ayu. Sebaiknya kita tidak membangun prasangka seperti itu. Justru akan menyiksamu nanti. <laughs> Baiklah, aku akan menganggap hal itu tidak ada. Sekarang, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentang apa? Mana pemuda yang menemanimu kemarin itu? Kakang Sawung Songo maksudmu? Iya. Aneh. Apa yang aneh, Kang Bo? Pertanyaanmu itu tiba-tiba menyadarkan aku bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Rupanya dari pagi tadi aku tidak melihatnya dan itu merupakan hal yang tidak wajar. Mendengarnya lah, tiba-tiba Galuh Titis merasa penasaran karena tidak melihat Saung Songo mulai dari pagi hingga sore itu. Rasa penasaran itu muncul dan lebih mempuncah lagi ketika Galuh Titis melihat di kejauhan Wondo Geni, Windu Pawoko dan Lembu Lamatan tengah bersiap-siap untuk berlatih olah kanuragan. Mitra Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Tumbai saja merasa penasaran karena tidak melihat Sawung Songo mulai dari pagi. Galuh titis curiga, sesuatu menimpa pemuda itu. Di kejauhan, di halaman padepokan, nampak Wando Geni, Windu Pawoko dan Nembulamatan sedang berlatih olah kanuragan. Galuh titis merasakan ada sesuatu yang janggal dengan apa yang mereka lakukan itu. Bagaimana, Kang Bu? Oh. Pertanyaan itu telah menyadarkan aku, Alun, bahwa mulai dari pagi aku tidak melihat Catang Sawung Solo. Ini tidak wajar. Apakah itu berarti telah terjadi sesuatu padanya? Mari kita tengok ke baratnya. sungguh aneh sekali. Ia tak ada di baraknya. Juga tidak ada yang tahu apakah kebiasaannya untuk pergi tanpa pamit. Tidak, ia tidak melakukan hal itu. Huh, harus ada yang tahu di mana atau kemana Kakang Saung Songo pergi. Jika itu yang kau butuhkan, tanya saja pada sahabatnya. Sahabat karibnya. Sahabat karib? Hmm, iya, Wedung. Galuh Titis segera memerintahkan seorang murid untuk mencari Wedung. Dan tak berapa lama kemudian, Wedung telah menghadap. Kau memanggilku, Galuh Titis? Langsung saja, Kakang Wedung. Dari tadi pagi, aku tidak melihat Kakang Sawung Songo. Kemana dia? Oh. Kemana dia, Kakang? Kau sahabatnya. Kau pasti tahu kemana Kakang Sawung Songo berada. Iya, berada di bilikku. Ah, kenapa dia? Sawung Songo sakit. Ah, Kakang Sawung Songo sakit? Ya. Sakit apa? Ah, aku... <laughs> Aku tidak bisa memberikan penilaian apapun terhadap apa yang diderita Sawung Songo. Sebaiknya kau menengoknya sendiri. Baik, kita tengok dia. Tetapi jangan lewat halaman. Lewat pintu belakang saja. Aku tidak ingin mereka yang berhati kanuragan itu melihat kita pergi ke biliknya. Raja Galuh Titis benar-benar berdesir melihat keadaan Saung Songo yang berbaring terkulai, Wajahnya benar-benar babak belur. Tanpa Saung Songo harus menceritakan apa yang telah terjadi. Galuh Titis telah menduga apa yang telah terjadi. Wah, apa yang akan kau lakukan? Perbuatan mereka benar-benar sudah keterlaluan. Aku harus mengajarnya. Sabarlah, Galuh Sebaiknya redakan kemarahanmu. Kakang Saung Songo diperlakukan seperti ini. Apakah aku harus membiarkannya begitu saja? Lihatlah. Saung Songo ingin berbicara denganmu. Sebaiknya kau dengarkan apa yang akan dikatakannya, Galuh Titis. Kakang Sawung Songo. Mengapa keadaanmu bisa seperti itu, Kakang? Katakan. Benarkah mereka yang menghajarmu itu? Uh, mereka yang melakukan, tetapi uh, <clears throat> biarlah. Aku tidak ingin persoalan ini berkepanjangan. Tetapi perbuatan mereka itu tidak bisa dibenarkan, Kakang Sawung Songo. Sawoko dan Kakang Lembu Lamatan. Mereka itulah yang telah menghajar Kakang Sawung Songo. Mengapa? Apa kesalahan Kakang Sawung Songo itu hingga ia harus dihajar hingga babak belur seperti itu? Sebuah persoalan yang memalukan. Persoalan apa, Kang Bo? Kakang Geni menaruh rasa cemburu karena melihat aku sering bersama-sama Kakang Sawung Songo. Melihat mereka sedang melakukan latihan kanuragan itu. Oh, itukah mereka? Iya. Yang rewok itu Kakang Geni. Yang paling kurus itu Kakang Bindu Pawoko. Sedang yang bertubuh hitam itu Kakang Lembu Tata. Melihat, oh, ya. mereka sedang melakukan latihan. Menurutku, itu lebih baik dari sekedar mencari perhatian. Sekedar mencari perhatian? Ya. Mencari perhatian siapa? Menarik perhatianmu. <laughs> Menarik perhatianku? Iya. Mengapa mereka harus mencari perhatianku? Karena kau cantik, Alun. Itulah yang kemudian mereka lakukan. Seperti burung merak, mereka pamerkan bulu-bulu mereka. <laughs> Aneh dan menggelikan sekali. Lalu, kau sendiri, bagaimana sebenarnya sikapmu, Kambo? Bagaimana sebenarnya hubunganmu dengan pemuda yang bernama Wondogni itu? Apakah kau pernah memberikan harapan kepadanya? Sehingga ia harus menyingkirkan saingannya dengan cara yang brutal seperti itu? Atau bagaimana pula hubunganmu dengan Saung Songo? Apakah Kang Bok mencintainya? Kakang geni. Sama sekali aku tidak suka kepadanya. Telah berulang kali dan dengan berbagai cara ia berusaha mencari perhatianku. Akan tetapi yang aku rasakan justru semakin tidak senang kepadanya. Perilakunya yang tidak terpuji, kesukaannya yang gampang ringan tangan, membuat aku tidak senang kepadanya. Atau kalau boleh aku sebut, dengan kata lain aku muak kepadanya. Dan kakang Saung Songo? Ia orang yang baik, meski ia belum terlampau lama berada di perguruan ini. Akan tetapi ayah menyenanginya. Kasihan. Kedua orang tuanya telah tiada. Dan itu terjadi juga belum lama. Apa penyebabnya? Banjir. Air bah yang datangnya tiba-tiba. Uh, <sighs> kasihan. Hmm, lalu, Kang Bo bersimpati kepadanya dan kemudian Kang Bo diam-diam mencintainya. Demikian bukan? Aku tidak tahu, Alun. Bagaimana sebenarnya perasaanku kepada Kakang Saung Songo itu? Mungkin aku hanya senang bergaul dengannya karena ia rendah hati dan ramah, serta dia pintar membawa diri, atau karena sikap dan perilakunya yang baik. Aku sering mengajaknya berkuda, dan sebab itu kakang Geni cemburu. Pertanyaanku belum kau jawab dengan tegas, Kang Bo. Bagaimana perasaan Kang Bo kepadanya? Kang Bo mencintainya. <laughs> aku tidak tahu. Bukan karena aku kegedean rumah Sang Kang Bo. Akan tetapi... Benarkah apa yang mereka lakukan itu adalah untuk menarik perhatianku? Aku menduga demikian, Tawang Alun. Karena ini bukan saat mereka latihan. Dan biasanya, jika latihan kanuragan itu dilaksanakan, adalah bersama-sama dengan seluruh murid yang lain, yang jumlahnya ada sekitar 50 orang. <laughs> Dasar laki-laki. Kalau melihat perempuan yang batuknya klinis sedikit, lupa pada istrinya, apakah mereka belum beristri, Kang Bo? Hanya kakak Wondo Geni yang belum. Akan tetapi aku tahu, ia suka main perempuan. Aku tidak tahu mengapa ayah menerima pemuda macam itu menjadi muridnya. Maka hari-hari pun kemudian lewat. Telah tiga hari berlalu, dan keadaan Saung Songo pun mulai pulih, meski masih terlihat memarah hitam kebiru-biruan di pipinya. Namun yang membuat Windu Pawoko serasa dadanya akan meledak adalah sebuah kenyataan. Angan-angan yang memiliki gadis cantik bernama Tawang Alun itu harus terganggu pula oleh Saung Songo. Kamu memang harus diajar lagi hingga berantakan. Kau lihat, gadis yang bernama Tawang Alun itu juga nampak akrab dengannya. Hah, kurang ajar. <laughs> Kau cemburu rupanya. Aku telah membuat kesepakatan dengan kakak Wondo Geni bahwa gadis dari perambanan itu milikku. Tetapi lihat, lihat apa yang dilakukan Sawung Somo. Hah? Berdebat itu mengakrabinya dengan tidak tahu malu. Ya, itu karena kau saja yang tidak bisa melakukan pendekatan terhadap gadis itu. Ah, sial, bedebah. wedung itu dengan seksama. Seolah-olah kedua anak manusia yang memiliki Raja Kala Cakra itu tidak ingin kehilangan secuil pun rangkaian kisah itu. Sementara malam kian larut, serta kabut tebal melayang turun menyebar di segala penjuru dengan membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tetapi Badrawati dan Lare Angon tidak peduli. lalu, aku rasakan benar kebenaran dari kata-katamu. Mereka, terutama yang bernama Windu Pawoko itu, sungguh penasaran. Nampak sekali, ia ingin berkenalan atau berbincang panjang lebar denganku. Tetapi, bahwa aku selalu menghindarinya, itu kelihatan membuatnya jengkel. Apalagi ketika mereka melihat, aku juga sering berkuda berdua dengan kakang Saung Songo. Lalu, Tiba-tiba sekarang muncul sebuah keinginan lain di dalam hatiku, Kang Kanggo. Nindu Pawoko itu telah beristri. Akan tetapi, sikapnya seperti orang yang masih jejaka saja. Aku ingin membuatnya cerah. Nah, bagaimana? Apa yang akan kau lakukan? Aku ingin mengalahkannya di dalam perkelahian. Gila. Aku mengatakan yang sebenarnya, Kang Bo. Jika kau dikalahkannya, bagaimana? Apakah menurut Kanggo ia akan mengalahkan aku? Lupakan keinginan itu. Persoalannya nanti bisa berkembang ke arah yang tidak terduga-duga. Kanggo jangan khawatir. Sekarang izinkanlah aku akan berkuda mengelilingi padepokan sendirian seperti yang dilakukan kemarin. Ia pasti akan membuntutiku. Aku akan mencari-cari alasan untuk berkelahi dengannya. <sighs> Aku minta Kang Bo Galuh titis untuk jangan terlampau cemas. Ayahku dan ayahmu dulu adalah saudara seperguruan. Setiap hari, setiap saat aku digembleng oleh ayah dalam olah kanuragan. Rasanya aku menjadi kata-kata. Ingin sekali mencoba ilmu kanuragan yang aku miliki. <sighs> Baiklah, pergilah kau ke bendungan tambak segaran. Nanti aku akan menyusul ke sana untuk menyaksikan apa yang terjadi. gembira hatinya karena keinginannya disetujui oleh Galuh Titis. Tawang Alun segera mempersiapkan kudanya, dan beberapa saat dia masih berada di pendopo padepokan untuk memancing perhatian Geni dan kawan-kawannya. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.